Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Pembahasan terakhir kita ambil kemarin seputar an-nuzul. Bahwasanya an-nuzul sifatun min sifatillahi azza wa jalla al-fi'liyah Sifat nuzul itu merupakan sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada kaitannya dengan perbuatan dan kehendak Allah Ta'ala. Insya'a fa'al wa illam yasha' lam yaf'al. Jika Allah Ta'ala menghendaki melakukan, akan melakukan. Jika tidak, tidak. Tapi ingat. Ingat-ingat kaedahnya ya. Kaedah yang sudah kami sebutkan di awal permulaan. Tidak setiap nama itu, tidak setiap sifat mengandung nama. Tapi setiap nama pasti ada sifat di dalamnya. Itu ditanamkan, ditansapkan baik-baik di benak kita semuanya. Kullu ismin yu'khad minhu sifah wa laysa kullu sifatin yu'khad minha ismun itu kaedahnya. Setiap nama pasti akan diambil dari nama tersebut sifat. Contohnya Allah Taala punya nama apa? Al-Hayyu, Zat yang Maha Hidup, ya enggak? Sifatnya apa? Hayatun, kehidupan. Itu maksudnya. Paham Allah taala dinamai dengan Al-Muhyi. Apa Al-Muhyi? Menghidupkan. Sifatnya apa? Al-Ihya. Paham? Caranya gitu caranya. Ini bisa diketahui ketika belajar ilmu asma wa sifat. Kalau belum belajar mungkin bingung. Allah Ta'ala namanya As-Sami' itu namanya sifatnya apa ya? As-Sam' itu sifatnya. Al-Basir namanya sifatnya apa? Al-Basar. Belum? Yang meyakini Allah Taala punya nama tapi enggak punya sifat, itu keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil, keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Allah Taala punya nama enggak? Punya, tapi enggak punya sifat katanya. Allahul musta'an. Allah Taala itu Maha mendengar, enggak punya pendengaran katanya. Allah Taala itu Maha melihat tapi enggak punya penglihatan. Ini kalau manusia saja, anak yakin marah. Pak, bapak itu sebenarnya mendengar tapi nggak punya pendengaran. Marah nggak kira-kira? Marah dia. Ini manusia, marah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang-orang Mu'tazilah sangat keterlaluan dalam hal tersebut. Ada lebih parah lagi. Yang lebih parah siapa kemarin? Al-Jahmiyah. Sampai-sampai enggak meyakini dua-duanya. Allah taala nggak punya nama, nggak punya sifat katanya. Allahumma musta'an parah lagi. Ada oknum yang bergaya sok benar, tapi masih keliru juga, Asy'ariyah. Kalian Jahmiyah keliru katanya. Mu'tazilah keliru. Kita ini yang benar. Lah kenapa kok bisa katanya? Kita meyakini Allah taala punya nama dan punya sifat, tapi cuman tujuh. Allah musta'an asyairah. Asy'ariyah. Paham ya? Asy'ariyah menyalahkan Jahmiyah, menyalahkan Mu'tazilah, tapi masuk dalam jurang juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kenapa membatasi cuma tujuh? Itu pun yang sesuai dengan apa? Akal. Allah musta'an. Terkumpul dalam pantun atau puisi yang dulu pernah antum dengar juga mengenai tujuh sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Eh, ada yang hafal? Antum hafal, Ihsan? Hafal? Eh, bismillah. Ahsan tabarakallahu fikum. Tujuh sifat yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Hayyun, sifat dan nama otomatis ya. Hayyun, alimun, qadirun wal kalamu lahu, iradatun kada sam'u wal basaru. Tujuh. Hayyun, alimun, qadirun wal kalamu lahu, iradatun kada sam'u wal basaru. Tujuh. Paham ya? Keliru enggak? tetap keliru. Kata mereka tujuh itu karena cocok dengan akal, itu yang keliru juga. Paham ya? Padahal dengan dalil ada banyak dalil. Jadi kalau menurut Asy'ariyah yang mereka tetapkan karena sesuai dengan akal, kalau seandainya enggak sesuai dengan akal walaupun ada dalilnya mereka tolak. Nah, itu keliru juga. Faham maksudnya? Allah taala zat yang maha hidup. Zat yang maha mengetahui. Zat yang maha mampu, zat yang maha bicara, zat yang zat yang memiliki keinginan, zat yang maha melihat dan mendengar. Dah tujuh ada. Yang benar siapa dalam hal ini? At-Taifatu al-Mansurah, al-firqatun naziyah ahlu sunnati wal jamaah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang sangat banyak yang kita tidak mengetahui jumlahnya. Faham ya? Kita tidak mengetahui jumlahnya. Itulah ahlu sunnati wal jamaah. Ingat-ingat kaidah tadi ya <coughs> Kalau antum hafal kaidah tadi mudah sekali untuk berikutnya. Setiap nama pasti diambil padanya sifat. Tapi tidak setiap sifat diambil padanya apa? Nama. Contohnya sekarang. An-nuzul. Sifat bukan? Sifat. Tapi antum nggak boleh menetapkan oh berarti nama Allah taala nazil. Dalam bahasa Arab memang nazil itu orang yang turun. Tapi antum ketika atau kita ketika menetapkan nazil nggak boleh sembarangan. Nazil ini ada nggak dalilnya? Karena dalam menetapkan nama itu tauqifiyah dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah enggak sembarangan. Allah Taala punya punya sifat nuzul berarti namanya nazil. Allah Taala punya sifat kalam berarti namanya mutakallim, enggak bisa. Kecuali apa kemarin? Kecuali apa? Min babi al-ikhbar. Ingat-ingat ini ya. Kecuali dalam bab pengkabaran. Kalau pengkabaran enggak masalah tapi jangan tetapkan. Karena mutakallim bahasa Arab apa? Yang berbicara, ya enggak? Nazil bahasa Arab, artinya apa? Yang turun. Pengkabaran enggak masalah, tapi menetapkan hati-hati. Menetapkan nama harus berdasarkan dalil. Mahum insyaallah. Sifat nuzul yang sekarang kita bahas ini berkaitan masalah tersebut. Kita baca lagi halaman 70. Yang punya kita perhatian baik-baik ya, halaman 70. Bagian bawah itu setelah beliau menyebutkan Eh, mengenai hadis Allah telah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir memberikan berapa jaminan kemarin memberikan tiga jaminan turun ke langit dunia kapan sepertiga malam terakhir memberikan berapa jaminan tiga jaminan yang berdoa dikabulkan yang minta diberi yang minta ampun diampuni Masya Allah jaminan luar biasa oleh karena itu jangan malas-malasan Sepertiga malam terakhir apalagi di pondok sudah dibangunkan kan dengan adzan kan segera. Di saat itulah bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Enggak perlu kita bahas bagaimana turunnya. Nampak enggak di mana turunnya? Itu enggak perlu dibahas. Yang penting kita meyakini Allah taala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Salat malam di situ qiyamul lail, berdoa ya Allah. Allahummarzuqna ya Razzaq. Allahummaghfir lil muslimin wal muslimat misalkan. Berdoa. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Berdoa di situ. Berdoa dikabulkan. Minta diberi, minta ampunan diampuni, bayangkan. Sepertiga malam terakhir. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Bagian bawah itu. Wa hadzal hadithu. qala Syekh Shalal Fauzan astabahullah. Wa hadzal haditsu sabitun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la kalama fi masya Masyaallah. Hadis ini benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tidak ada kritikan. Eh? tidak ada kritikan, tidak ada eh? kalam sedikit pun dalam masalah menetapkannya. Maksudnya apa? Enggak ada kritikan, enggak ada yang nyalahkan. Paham ya? Wala mat'an fi sanadihi, enggak ada cacat di dalam sanatnya. Wa fihi ya azza wa jalla bin nuzul ila sama'id dunya. Di dalam hadis tersebut ada sifat untuk Allah taala turun ke mana? Ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Akhaba Usama. Turunnya bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Kalau bagaimana enggak usah bingung. Kalau udah bagaimana wallahu a'lam jawabnya. Paham ya? Yang perlu antum jawab makna turun apa? Nah itu Ahlus Sunnah jawab. Makna turun apa? Turun yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya ahli? Wallahu a'lam. Benar jawabannya, wallahu a'lam. Paham ya? Nah, kalau mufawwidah ada kelompok namanya mufawwidah, itu dia parah. Dia mengatakan Allah Taala turun enggak? Turun. Makna turun apa? Wallahu a'lam. Makna langsung wallahu a'lam. Berdalilkan dengan wa ufawwidu amri ilallah katanya. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah Taala. Makna pun diserahkan juga. Padahal keliru enggak itu? Keliru karena kalau dia meniadakan makna berarti Al-Qur'an kosong dari makna. Al-Qur'an enggak ada faedahnya, Al-Qur'an enggak ada manfaatnya karena ucapan Allah taala kosong dari makna. Allah musta'an. Yang tepat bagaimana? Allah taala punya nama dan punya sifat. Sifat itu ada maknanya di situ. Paham ya? Yang ditiadakan yang kita katakan wallahu alam kaifiyahnya. Bagaimananya? Itu penting. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Fahuwa haditsun azim, nusbituhu kama jaa." Masyaallah. Hadis mengenai nuzul itu hadis yang sangat besar. Kita menetapkan sebagaimana datangnya. Naam, sebagaimana datangnya. Wa annallaha yanzilu kama wasafa nafsahu bidzalik bahwasanya Allah Ta'ala turun sebagaimana Allah Ta'ala mensifati dirinya dengannya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Naam. Memberikan berapa jaminan tadi? Tiga jaminan. Nah, tiga jaminan. Berdoa dikabulkan, minta diberi, minta ampun diampuni. Tiga jaminan. Walakin la nata'arrad kayfiyatiha. Tapi kita enggak boleh eh, enggak boleh berdalam-dalaman, berkecimpung untuk mencari kayfiyahnya. Turunnya bagaimana ya? Turunnya seperti turunnya orang dari mimbar. Berdalilkan dengan perbuatan Syekhul Islam kata mereka. Pada riwayat yang mengatakan Syekhul Islam, nah barakallahu fikum saat itu khutbah kemudian mengatakan turunnya Allah taala ke langit dunia seperti turunku dari mimbar itu riwayatnya dhaifah. Paham ya? Riwayatnya lemah sehingga enggak ada dalil sama sekali yang menyamakan turunnya Allah taala seperti turunnya orang dari mimbar itu enggak benar. Bagaimananya wallahu a'lam ingat-ingat semua nama dan sifat kita tetapkan maknanya untuk bagaimananya wallahu a'lam. Ingat-ingat ya, jangan sampai keliru. Antum Abdurrahman, Allah Taala punya tangan enggak? Makna tangan itu apa ya? Makna tangan itu apa? <laughs> Makna tangan itu apa Ahmad? Tinggal sebutkan aja. Makna tangan itu apa? Hasan? tangannya <laughs> tangan itu. ya kurang tepat itu. Tangannya tangan kurang tepat. Tambah dikit yang sesuai yang jawaban tadi itu. Semua cara jawabnya sama. Tangan yang hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah Taala tangan gitu. Bagaimana tangannya Akhaba Usama? Wallah alam dah selesai. Jawabnya semua sama. Bagaimana turunnya? Wallah alam. Makna turun apa? Turun yang hakiki yang layak dengan apa sesuai dengan keagungan Allah taala. Sama aja semuanya. Jadi antum ambil satu patokan, dikiaskan gitu. Faham soalnya ya? Berikutnya. Kata beliau, "Fanaqulu kaifa yanzil?" Kemudian kita mengatakan, "Bagaimana turunnya?" Wala nata'arrad lahu kasair sifat. Enggak boleh kita ikut Nah, barakallahu fikum tidak boleh kita mengkritik atau kita berdalam-dalaman atau kita apa barakallahu fikum nam bertanya-tanya tentang kaifiahnya seperti halnya pada semua sifat-sifat yang ada. Nah, barakallahu fikum seperti itu. La nata'arrad li kaifiyatiha. Kita enggak boleh apa? berdalam-dalaman atau bertanya-tanya mengenai bagaimananya, bentuknya, enggak boleh. Nah, fallahu yanzil kama yasha'u subhanahu wa taala yasha'. Perhatikan kitabnya itu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turun sebagaimana Allah taala kehendaki dan bagaimanapun Allah taala kehendaki. Kita enggak boleh bertanya-tanya mengenai bagaimananya. Istawa 'alal 'arsy kaifa Allah taala beristiwa di atas 'arsy sebagaimana yang Allah taala kehendaki. Enggak usah nanya istiwanya bagaimana ya? Enggak usah nanya itu. Pertanyaan bagaimananya itu sama Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, ha? Beliau sampai mengatakan apa? Wasu'alu anhu bid'atun Bertanya tentang kaifiyahnya itu bid'ah. Yang wajib apa? Wal imanu bihi wajibun. Mengimani itu wajib. Tanya-tanya tentang bagaimananya, bentuknya kayak apa, istiwanya. Itu pertanyaan bid'ah. Sampai beliau marah akhirnya apa? Orang yang bertanya tadi disuruh keluar dari majelisnya. Allahul musta'an. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, "Fa nahnu la nabhas bi kaifiyatin nuzul." Maka kita tidak mencari-cari mengenai bagaimana turunnya. Wa inna manusbitun nuzul. Akan tapi kita menetapkan turunnya Allah Taala ke langit dunia. Wa nakilu kaifiyataha kaifat kaifiyatahu ila Allah azza wa Dan kita serahkan urusan mengenai bagaimana bentuknya turunnya Allah Taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Ingat-ingat kaidah dalam hal ini. Dalam menetapkan nama dan sifat apa kaidahnya? Isbatun bila tamsil tanzihun bila ta'til itu dihafal isbatun bila tamsil tanzihun bila ta'til menetapkan nama dan sifat tanpa menyerupakan mensucikan sifat yang kurang dari Allah Ta'ala tanpa menolak sifat dan nama yang ada paham belum? menetapkan silakan tapi jangan menyerupakan mensucikan bagus dah wajib hukumnya tapi jangan menghilangkan nama dan sifat dari Allah Ta'ala mahum soal ini? Eh, Ayo ambar kalafikum. Jadi banyak kaidah yang perlu antum kumpulkan dalam asma sifat. Kullu ismin yu'khad minhu sifah wa laysa kullu sifah yu'khad minha ismun. Setiap nama diambil darinya sifat dan tidak setiap sifat diambil padanya nama. Satu sudah. Isbatun mufassal, nafyun mujmal. Kalau menetapkan rinci, sami, basir, alim, qadir. Tapi kalau meniadakan cukup global. Laisa kamisli syai' Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Global enggak? Global. Karena kalau antum meniat dengan sifat kurang bagi Allah Ta'ala dengan rinci, itu berarti mengejek. Paham ya? Berarti enggak apa? Enggak memuji. Contohnya, antum pengennya muji seorang raja. Raja itu bukan tukang sampah, bukan tukang parkir, bukan tukang sapu, bukan tukang eh, jualan cilok misalkan. Memang benar, bukan tukang sapu, bukan tukang sampah, tapi muji enggak kayak gitu? Enggak muji gitu loh. Jadi kalau antum meniadakan sifat kurang cukup diglobalkan. Tapi kalau menetapkan sifat yang mulia dirinci. Antum lihat, wa huwas samiul basir. Rinci enggak? Rinci. Kecuali apa? Dalam rangka membantah. Kalau dalam rangka membantah, meniadakan sifat kurang pun dirinci enggak masalah. Dalam surat apa itu? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Rinci enggak itu? Rinci, lam yalid wa lam yulad Eh, Allah Taala zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan, Ya enggak? Rinci di situ, tapi bantah, bantah orang-orang yang mengatakan Allah Taala punya anak. Ewanam. Nah. Jadi perlu dihafal kaidah tadi. Ada kaidah lagi enggak dalam masalah asma sifat? Ada. al ittifaq, fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Ya kan? Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Itu juga kaidah juga. Jadi kalau kita jumpai kok sama ya? Allah Taala punya tangan, kita juga punya tangan, kok sama ya? Ingat-ingat, sama nama boleh, tapi hakikatnya berbeda. Paham belum? Jadi kalau antum kalau antum misalkan terbayang seperti itu, langsung antum bayangkan ke sama-sama sama-sama makhluk. Anak punya tangan. Jangkrik juga punya tangan. Kok sama ya tangannya? Enggak mungkin sama zatnya ya. Namanya sama-sama tangan tapi tangan jangkrik beda dengan tangan kita itu loh. Itu membantah orang-orang yang mengatakan tangan Allah Taala sama dengan tangan makhluk. Kita katakan sabar dulu Pak, lihat dulu. Kalau Bapak mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, sekarang Bapak punya tangan enggak? Kata dia punya. Lihat Pak. Eh, kambing <laughs> punya tangan enggak Pak? Setelah global kan yang depan kan tangan. Ya enggak? Misalkan menurut orang-orang gitu. Punya sama nggak tangan kambing dengan tangan bapak? Beda. Sama sama nama tapi hakikat berbeda. Paham ya? Nah, madu asli sama madu KW. Sama-sama madunya. Paham ya? Sama-sama madunya tapi beda hakikatnya. Paham belum? Perlu diperhatikan seperti itu ya karena apa? Karena untuk memahami asma sifat ini harus tahu kaidah-kaidah tadi untuk apa? Lebih mudah mencerna. Masya Allah. Kita lihat lagi. Kata beliau, yang zilu rabbuna dan nuzul ilallah ya azza wa jalla. Di sini Rasulullah menyandarkan turun kepada Allah SWT. Berarti yang turun siapa? Benar-benar Allah taala. Adapun orang-orang nah barakallahu fikum kelompok-kelompok sesat mereka mengatakan yang turun itu malaikatnya katanya. Satu poin sekarang. Kalau seandainya yang turun malaikatnya, kalau seandainya benar yang turun malaikatnya, layak atau tidak, pantas atau enggak malaikat mengatakan yang berdoa aku kabulkan. Layak enggak? Enggak layak. Yang minta aku beri, enggak layak. Yang berdoa, yang minta ampun aku ampuni. Kalau malaikat layak enggak mengucapkan seperti itu? Enggak layak. Berarti benar-benar yang turun siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kita lihat lagi. Wa fi hadha raddun 'alal ladzina yaqulun dalam hal ini ada bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan yang zilu amruh yang turun itu perintahnya. Yang turun perintah Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala katanya. Kita katakan gagal faham. Orang tersebut gagal gagal faham. Allah musta'an. Lianna hada ta'wilun batil karena ini adalah apa? Penakwilan yang batil. asna dan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nuzula ila Rabb. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau menyandarkan turunnya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb walam yusnidhu ila amrillah Beliau tidak menyandarkan turunnya kepada perintah Allah. Aidan amrullah jalla wa ala daiman yanzil. Kemudian juga kalaupun perintah ataupun urusan Allah taala, eh, perkara Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus tiap hari turun. Ya enggak? Urusan Allah taala eh, mengenai apa? rezeki turun setiap hari juga. Eh, mengenai apa? pengaturan alam semesta turun tiap hari juga. Enggak bisa dibatasi. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat lagi. Laisa huwa bi khasin fi thulutsil lail akhir. Tidak khusus sepertiga malam terakhir. Berarti menunjukkan yang turun sepertiga malam terakhir itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, aidan kata beliau, mimma yubtil hadza ta'wil, termasuk yang eh, merusak dan juga membatalkan penawilan ini annallaha azza wa jalla yaqul penting ini Allah taala mengatakan hal min sa'ilan fa'tiyah apakah ada orang yang minta aku beri yang ngomong seperti ini yang layak siapa? Yang minta aku beri siapa yang layak? Allah Subhanahu wa taala. Makhluk enggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Hal min mustaghfirin aghfirullah. Apakah ada orang yang minta ampun aku ampuni? Hal min taibin pak alaih. Apakah ada orang yang mau tobat aku terima tobatnya? Siapa yang layak mengucapkan seperti ini? Allah Subhanahu wa taala malaikat enggak pantas perintahnya urusan Allah taala, perkaranya Allah taala juga gak mungkin. Nah, musta'an. Halil amru yaqulu Apakah perintah dan urusan Allah taala mengucapkan seperti ini? Eh? Al amru Yakul. hal min sa'in fa'utiyah? Al amru yu'ti? Al amru Yakfir Apakah perintah dan urusan Allah taala memberi, mengampuni dosa? Al amru yatub 'ala Kemudian perintah dan urusan Allah taala bisa menerima taubat orang yang bertobat? Hadhihi kulluha sifatun lillahi azza wa jal wa laysat sifatin li amri Ini semua tadi sifat-sifat untuk Allah taala dan bukan sifat-sifat untuk apa? urusan dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Faham maksudnya? Ingat-ingat kaidah juga apa kaidah kemarin? As-sifatu la tanfasilu 'anil As-sifatu la tanfak la tanfasilu artinya. anidat. Sifat itu enggak pernah pisah dari zatnya. Kalau ada orang punya sifat kok bisa ditanya dipertanyakan. Ah, dipertanyakan. Ja'a rajulun jamilun. Telah datang seorang lelaki yang ganteng. Gantengnya di mana? Gantengnya, gantengnya di balik pohon sana itu. Dan lelakinya di mana? Di dalam masjid. Mungkin enggak? Eh, gantengnya di balik pohon, kemudian lelakinya di masjid. Terpisah sifatnya dari zatnya. Enggak mungkin. As-sifatu la tanfak 'anil Sifat itu tidak terpisah dari zatnya. Nah, barakallahu fikum. Ja'a rajulun tawilun. Telah datang seorang lelaki yang tinggi. Tingginya di mana kira-kira? Di dalam masjid gabung sama laki-laki tadi atau di luar masjid? Gabung. Ngerti-ngerti ya? Sifat itu enggak terpisah dari zatnya. Paham ya? Karena ini bantah orang Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan Allah taala punya sifat kalam. Itu kalam itu bukan kalam yang beneran, itu hanya segera ungkapan. Ya Allah telah bicara kemudian ungkapan kemudian apa ditangkap oleh pohon katanya. Nah, dari pohon itu Jibril mengungkapkan katanya. Allah musta'an. Jadi terpisah antara Allah taala dengan sifat kalam tadi itu. Ini enggak benar. Enggak benar ya. Allah musta'an. Kita lihat lagi. Nusbitu Mazhab Rasulullah SAW kita menetapkan sebagaimana apa yang datang dari Rasulullah SAW wa itu dan kita meyakininya. Wa la nadkhul fi kayfiyatihi dan kita enggak boleh ikut campur tidak boleh masuk dalam apa mengenai kaifiyah atau bagaimananya. Wa naqul dan kita katakan kaifa yanzil? Bagaimana turunnya? Hal yakhlu minhu arsy Berarti kalau turun arshnya kosong katanya. Ini pertanyaan yang tidak layak. Enggak usah ada pikiran, enggak ada enggak usah ada ada sesuatu di benak pikiran antum seperti ini. Kalau Allah telah turun berarti arshnya kosong. Nah, ini nanti pintu masuk setan berbahaya sekali. Kalau orang sudah masuk ke sini, Eh, masalah itu bayang-bayangkan kalau Allah turun ke langit dunia bagaimana arsanya? Ya? Jangan-jangan kosong. Nanti kalau negara itu kan beda-beda. ke malam terakhir dengan Saudi dengan Indonesia kan beda. Berarti naik turun naik turun. Nah itu pikiran sesat. Kalau orang punya pikiran seperti itu dikhawatirkan dia ngurung diri di dalam kamar 40 hari keluar ngaku imam mati. Allah mustan Pikiran seperti ini hindari ya. Jangan sampai kita cuman wajib meyakini Allah Taala turun ke langit dunia. Enggak usah mikirkan arsnya kosong, bagaimana seperti malam terakhir Indonesia dengan Saudi dah beda, berarti bagaimana ya? Itu pikiran yang sangat berbahaya. Munculnya dari orang-orang al-falasifah, ahlul kalam, ahlul mantik yang sangat berbahaya ilmu tersebut. Jangan pernah dipelajari. Eh? Kalau sekarang kan di sebagian universitas kan ada jurusan apa? <laughs> filsafat. Paham ya? Ingat-ingat ilmu filsafat itu apa? Ilmu yang bagaimana kemarin? La yashfi alilan wa ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah. Hati-hati ilmu kalam. Kenapa? Satu contoh aja. Kalau ahlu kalam itu gerakan manusia itu saja mereka pikirkan mereka bahas gerakan manusia. Antum ketika makan pakai sendok ataukah pakai tangan? Paham ya? Kalau seandainya pakai sendok, yang gerakkan sendok itu sebenarnya siapa? Apakah benar tangan itu atau kekuatan dari dalam tubuh yang akhirnya apa? Menguasai tangan oleh karena itu ah, tangan bergerak itu kata mereka. <laughs> Allah mesti bahas itu ya. Eh, itu enggak perlu. Paham ya? Ketika orang tertawa. <laughs> Paham ya? Sebenarnya orang tertawa itu karena memang dia itu keinginan dia ingin tertawa sendiri atau ada gerakan-gerakan dari dalam tubuh kemudian apa? menguasai area mulut akhirnya tertawa. Secara filsafat dibahas mereka. Paham ya? Nah, maksudnya itu nggak perlu gitu loh ya. Ini penting sekali. Jangan pernah terpetik di benak antum ketika Allah telah turun ke langit dunia punya pikiran berarti asna kosong itu berbahaya sekali. Kalau udah masuk ke situ astagfirullahaladzim istighfar. Ha? Langsung disudahi tinggalkan pemikiran tadi itu. Ini bagus sekali nasihatnya ini. Aula Terus arsnya kosong atau tidak kosong? Hal nuzuluh biharakatun atau dengan harakah? Turunnya itu dengan gerakan atau tanpa gerakan? Hati-hati. Hal wahal. Apakah dan apakah ila akhir tasawulat sampai pertanyaan yang panjang sekali. Hati-hati ya, Tidak usah banyak bertanya. Yakin Yakini sudah Allah Taala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Bagaimananya wallahu alam. Pikiran kita itu enggak apa? Enggak akan sampai ke arah sana. Ke arah apa? Ke arah untuk mengetahui hakikatnya. Karena Allah hanya Allah Taala yang tahu. Kita cukup dan wajib meyakini Allah Taala turun ke langit dunia sudah selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, sulutul lail yaktalib bi ikhtilafil aqwalim kata mereka. Ya memang seperti itu keadaannya tapi ini enggak boleh jadikan bahan pertanyaan. Sepertiga malam terakhir itu kan berbeda-beda. Sebagaimana perbedaan iklim yang ada katanya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kullu hadza la dakhala lana Semua ini pertanyaan seperti ini enggak usah ikut campur kita. Gitu. Paham ya? Enggak usah ikut campur udah. Nah, alladzi khalaqal aqalim wa khalaqal lail wan nahar, wallahu jalla wa ala. Yang menciptakan iklim-iklim yang ada dan menciptakan malam dan siang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yanzil kaifa yasha maka Allah taala turun na barakallahu fikum sesuai dengan apa yang Allah taala kehendaki turun bahwa huwa ala kulli syai'in qadir dan Allah taala mampu terhadap segala sesuatu la nadkhul fi hadil matahat kita enggak boleh enggak boleh ikut campur dalam hal seperti ini paham ya wa hadil abatil dan juga tidak boleh ikut campur dalam pertanyaan-pertanyaan dan kebatilan-kebatilan seperti ini wa nataqawwal 'ala Allah dan kita akhirnya bertanya-tanya berbicara atas nama Allah taala wa ala rasulnya dan berbicara ha? atas rasulnya malah naklam pada perkara yang kita tidak mengetahui nahnu lasna mukallafin dari kita nggak dibebani untuk tanya seperti itu yang dibebankan kepada kita meyakini Allah taala turun ke langit dunia selesai Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kafaka an ta'lam anna Allah yanzil ila sama'id dunya kullal lailah hina yabqa thuluthul lail. Cukup bagimu Mengetahui bahwasanya Allah telah turun ke langit dunia kapan? Setiap malamnya sepertiga malam terakhir cukup. Wa an li hadil nafahat dan tidak boleh juga kamu ikut campur eh, membahas, eh, mengkritik atau yang semisalnya pada apa? Pada na barakallahu fikum pemikiran-pemikiran seperti ini. Wala nam wala tahrum nafsak atau wala tuharrim nafsak minha dan jangan sampai dirimu eh, jangan sampai kau mengharamkan dirimu dari perkara tersebut. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya perkara untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah taala. Fatakumu kullal lailatin hina yabqa thuluthul lail akhir. Maka cukup cukup bagimu untuk berdiri, bangun pada setiap malamnya seperti ke malam terakhir. Bangun ngapain? Salat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa tastaghfiruh wa tatub ilaihi cukup minta kepada Allah istighfar kepada Allah taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala enggak usah banyak tanya bagaimana turunnya enggak usah banyak nanya kita selesaikan dikit lagi ya amma innaka tadi adapun kamu datang bihadi tasaulat dengan pertanyaan-pertanyaan ini kaifa zil kaifa kada wa kaifa kada alail yaktalif kalau kamu mendatangi pertanyaan-pertanyaan tadi itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada dasarannya dengan dalil tadi itu, eh, tidak ada dasarannya di dalam dalil Al-Qur'an Sunnah, bagaimana turunnya? Bagaimana seperti ini? Bagaimana seperti ini? Malam itu kan beda-beda katanya. Eh? Nam nafsak bihadil umur dan akhirnya engkau menyibukkan dirimu dengan perkara-perkara ini wa tahrum nafsuka min hadal ajr dan akhirnya apa justru akan dirimu diharamkan dari pahala yang besar ini wa hadin nafahat al-azimah dan juga apa Nah barakallahu fikum, enam keyakinan yang benar yang sangat agung ini. Hada hirmanun. Ini adalah apa hirman, pengharaman bagi orang tersebut. Wal banyak tanya berbahaya. Dalam masalah semua sifat, nah barakallahu fikum dituntut diwajibkan untuk meyakini tidak banyak bertanya. Perhatikan, nah barakallahu fikum dituntut untuk tidak banyak bertanya tapi meyakini. Balaghaka hadzal amr, sampai kepadamu perkara ini fa'alaika bil mubadarah wal intisal li'alla tafutuka al-fursah. Ini perhatikan ini. Telah sampai kepadamu perkara ini, perintah ini. Perintah apa? Minta istighfar, bertobat. Maka wajib bagimu bersegera untuk mengerjakan agar tidak terluputkan fursah-fursah kesempatan. Karena sepertiga malam terakhir tidak terulang dua kali dalam sehari semalam. Cuma sekali saja sepertiga malam terakhir. Fursah ini sempatkan. Yang tidur di ma'had maupun di rumah sama saja. Yang di rumah bagaimana caranya? Nah barakallahu fikum caranya eh, kalau seandainya tidak kedengaran adzan pertama misalkan dengan alarm. Alarm kan macam-macam. Dikeraskan misalkan. Begitu bunyi alarm langsung bangun. Eh, jangan apa? Jangan alarm dimatikan tidur lagi. Eh, caranya bagaimana? Agak jauh meletakkan alarmnya. Keraskan itu. Berisik kan? Langsung bangun, tapi Habisnya dimatikan kemudian tidur lagi ya. Dimatikan langsung wudu. Paham ya? Itu termasuk siasat syar'iyyah, mengsiasati. Kalau punya istri, istri suruh bangunkan suaminya atau sebaliknya, sang ta'awun. Paham ya? Nah, jadi salat malam qiyamul lail bagi para talabatul ilm bukan di pondok saja. Di rumah pun liburan pun salat malam. Paham ya? Kalau bila perlu dia bangunkan bapaknya. Pak, bangun Pak, salat Pak. Sampai ini kemarin kita bangun bismillah. Paham ya? Nah, menyemangati itu ya, menyemangati. Nah, barakallahu fikum. Kalau sudah terbiasa, Masya Allah. Sepertiga malam terakhir di dalam suatu ruangan rumah semuanya menghidupkan qiyamul lain. Masya Allah. Kalau nggak percaya buktikan nanti. Rasanya bagaimana? Rasanya itu sunyi, eh? Cuman ada suara-suara jangkrik ya, tapi Masya Allah. Coba, nah barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir ini. Wala tatasa'al dan juga jangan banyak bertanya. Wa tufakkir wa tas'al fulanan fulan. Banyak pikiran bertanya berpulan dan pulan. Bagaimana ya turunnya? Bagaimana ya? Hadhihi masyghhalah ini menyibukkan. Wala ta'ila tahtaha dan tidak ada faedah di bawahnya. Pertanyaan itu cuma tawilud dail qalilu an-nail. Tawilud dail qalilun nail. Apa artinya? Panjang ekornya hasilnya sedikit. Enggak ada yang tahu. Ya enggak? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Enggak ada yang tahu. Ekornya panjang, pertanyaannya panjang tapi hasilnya wallah alam. Cuma itu aja. Allahumma musta'an. Naam. Wa ma akhbarana Allah hadza illa min ajli an nastaghil hadhil fursah fi kulli lailah. Allah taala tidak mengkabarkan kepada kita semuanya dengan perkara ini kecuali apa? Dalam rangka agar kita memanfaatkan kesempatan ini fi kulli lailah pada setiap malam. Alhamdulillah kalau di pondok ada adzan pertama. Ada adan pertama, saat itulah dia harus bangkit. Diupayakan, biasakan. Karena hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Wa nubadir ilaiha wa nataharraha dan bersegera untuk menunaikan bangun pada sepertiga malam terakhir tersebut dan membiasakannya. Fahiya nikmatun minallah jalla wa ala wa fursatun saminah. Maka perbuatan tersebut merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan yang berharga. Hadza huwal matlub minna. Inilah yang diminta dari kita bangun sepertiga malam terakhir ngapain? Salat malam qiyamul lail, berdoa kepada Allah taala. Habis salat malam biasanya berdoa enggak biasanya? Berdoa. Jangan langsung tidur lagi, berdoa. Meminta agar apa? Apa tadi jaminannya? Jaminannya Allah taala apa tadi? Sepertiga malam terakhir Allah taala turun memberikan tiga jaminan. Apa jaminan pertama? Apa? Berdoa dikabulkan. Minta ampunan diampuni. Minta diberi. Paham ya seperti itu. Naam. Kata beliau, al-matlub minna al-amal, yang diinginkan dari kita adalah amalan. al matlub minna al-istishkalat, bukan yang diinginkan dari kita adalah banyak bertanya. Wal qaul Allah bila ilmin hadha dhalalun wal 'iyad billah. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu itu merupakan kesesatan wal billah. Kesimpulannya barakallahu fikum wa jazakumullah. Sifat nuzul adalah sifat untuk Allah taala, sifat fi'liyah dan sekaligus dzatiyah kalau ditinjau dari apa? Allah taala senantiasa tersifati dengannya. Kemudian sifat nuzul tersebut barakallahu fikum sifat yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita membagaimanakan dan menanya-nanya tentang bentuk dan Nah barakallahu fikum keadaannya yang wajib kita yakini adalah Allah taala turun ke langit dunia mengenai maknanya kita menetapkannya. sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.